Ahlan wa sahlan wa marhaban. Sahabat KSNS. Yang dimuliakan oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Segenap pecinta. Pengagum. Pelestari. Warisan Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari, bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, Sayyiduna Imran bin Hissin radhiyallahu taala anhu wa ardah merupakan orang yang sangat dicintai oleh Allah dan dicintai oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi sahabat KSNS di mana beliau senantiasa mengikuti jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil ghazawat di beberapa peperangannya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dan beliau termasuk orang yang rajin dan suka memuji Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang gemar, yang istiqomah, yang selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak gemar lagi dipuji. Itu cirinya. Jadi kalau masih kita ini pribadi kita, kita yang tahu diri kita itu kita. Kalau selama ini kita masih, kalau bahasa bahasa kerennya bilang masih kinjong, tahu nggak? <laughs> ah ini nih, ini mesti dibahas. Nih kinjong asal katanya apa nih? Tahu nggak kinjong? Maksudnya dikipas-kipas masih, hehehe. oh senang gitu kalau ibu. Nah, itu kalau kita masih memiliki sifat itu sahabat, maka putuskanlah diri kita itu berarti belum dalam muji Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Karena kalau kita udah betul-betul memuji Allah, ada orang muji kita, kita langsung, Masya Allah, Subhanallah. Kita akan ingatkan dia untuk muji Allah. Yang mau dipuji dari kita ini apanya? Ganteng. Yang ngasih siapa? Allah. Suara bagus, yang ngasih siapa? Allah. Ilmu, yang ngasih siapa? Allah. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang rajin, memuja, memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau doa biasain tuh. Banyakin tuh pujiannya kepada Allah. Doanya akan nikmat nih. Misalnya nih, bahasa Indonesia contoh nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Ya Rabbi salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah. Engkau maha agung, engkau maha pencipta. Tidak ada yang jelek dari ciptaanmu ya Rob. Semuanya indah, semuanya bagus ya Allah. Hanya hati hamba yang terkadang buruk ketika menilai sesuatu dengan keburukan. Ilahi. Sesungguhnya di saat kami sakit, engkaulah yang setia menyembuhkan kami. Gitu doa yang asik, puji terus Allah. Baru sampaikan hajatnya itu yang benar. Ini orang sekarang langsung ya Allahumma ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bubar. <laughs> Taduh, doa perlu khusuan. Hadirin. Benar loh. Ulama-ulama kita zaman dulu, walaupun dia doa penutup, doa penutup, singkat. Air mata keluar menunjukkan rintihan, rintihan menunjukkan fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau antum mau tiru kelebihannya Imran bin Hisin, beliau itu memuja memuji Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Sampai beliau itu dapat kelebihan. Kelebihannya apa? Malaikat kirim salam mulu ke beliau. Malaikat salamin beliau terus. Subhanallah. Sahabat KSNS disalamin malaikat nih. Ya salam. Luar biasa. Beliau kasih tahu bahwa malaikat senantiasa bersalam ketika beliau banyak memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya insya Allah kita termasuk orang-orang yang rajin memuji Allah. Saya mau bacakan hadisnya nih. Ini ada cakap nih. Hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidati Aisyah, bukan Siti ya. Saidati. Ini aslinya Saidati. Disingkat sama orang kita, Siti. Cakep banget. Ah, ya Allah. Jangan. Jangan disingkat-singkat. Nama orang ada Jamal. Mimnya panjang itu. Jamal. Ganteng. Kalau disingkat Jamal. Jamal. Onta. Jangan mau. Tahir. Artinya apa? Suci. Tohir. Artinya apa? Suci kalau panggil. Her, her. Kucing. Jangan mau her. Her kucing. Ini orang kita suka main singkat-singkat aja nih. Abdullah dipanggil Uwok lagi. Aduh. Dola-dola. Muhammad dipanggil Mat. Innalillahi. Ada yang datang soalnya. Ya, lanjut ya. Lanjut. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم Sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyah fakana yaqra li ashabi fi salatihim fayakhtim bi kul huwallahu ahad Jadi Rasulullah itu waktu itu mengirim tentara untuk berperang. Rasulullah nggak ikut perang itu. Ada salah satu orang sahabat Nabi kita Muhammad saw Alaihi Wasallam selalu menutup sholatnya dengan surat Al-Ikhlas. Jadi beliau baca apa saja ujungnya Al-Ikhlas. Falamma raja'u dzakaru dzalik li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kembali ada sahabat beberapa yang curhat ya Rasulullah, beliau ini kalau jadi imam selalu tutupnya dengan al-ikhlas. Baik rokat pertama maupun rokat kedua. Jadi misalnya baca surat apa nanti sebelum selesai Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم yakul lahu kufuwan ahad. Itu kalau mau disambung begini. Kul huwallahu ahadunillahus samad. Karena itu tanwin ketemu uh, tasdid. Kalau mau disambung ahadunillah. Nah, pakai nun. Ahadunillah. Kalau kul huwallahu قل هو الله أحد الله الصمد kalau nggak mau disambung قل هو الله أحد الله الصمد nah gitu ya sahabat KSNS akhirnya kan diaduin ya Nabi dia tuh kalau mengakhirkan sholat pasti pakai surat Al-Ikhlas fasa'aluhu maka Oh enggak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. coba tanyakan. Kenapa dia melakukan itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi SAW. Fasa'aluhu. Akhirnya mereka para sahabat bertanya kepada sahabatnya yang suka menjadi imam. Yang menutupnya dengan surat Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad. Faqala. Maka dia menjawab. Li'annaha. Li'annaha sifatur rahman. Karena sesungguhnya surat Al-Ikhlas mengisahkan atau mengkabarkan tentang apa? Tentang sifat Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang, ya kan? Kul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa, Allahus samad. Allah itu artinya tidak membutuhkan siapapun. Tentang Allah kan itu, tentang sifat Allah kan? Nah. uhib an biha. Makanya aku sangat suka sekali aku baca dengan al-ikhlas kalau aku sholat. Katanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dikabarkan kan kepada Nabi. Nabi jawab apa? Nabi jawab apa? Akhbiruhu anna Allah taala yuhibbu. Kasih tahu sahabat kita itu. Sesungguhnya Allah cinta sama dia. Jadi alasannya suka al-ikhlas itu karena itu sifatnya Allah gitu loh. Kul huwallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuan ahad. Kalau anda sering gunakan zikir itu. Banyak orang ulama yang sampai mengamalkan sehari seratus kali. Ada. Bahkan ada yang mengamalkan sehari seribu kali. Surat al-ikhlas. Itu kalau kita niatkan karena cinta kita sama Allah. Mengabarkan tentang sifat-sifat Allah. Insya Allah kita dicintai sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan al-Imam Muslim muttafaqun alaih sahih. Tetap di KSNS.